Ikhwani Fiddin Masih kita pada hadis yang ke 23 iya. Iya, iya Tentang masalah keutamaan-keutamaan Zikir Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah Ila akhir Sampai pada ucapan Musannif bahwa Imam Ibn Rajab Rahimahullah Waqad kharrajal imamu Ahmad Wa Tirmidhi Min hadithika Abd Ibn Ujarah عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصلاة برهان dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari hadis Ka'ab ibn Ujrah dari Nabi SAW bahwa as-salatu burhanun. Wa qad dzakarna fi syarh al-hadis. Sudah kita sebutkan dalam syarah hadis. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة أن الصلاة هي الفارقة بين الكفر والإسلام sudah dibahas ketika mensyarah hadis umirtu an uqatilan nas aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mempersaksikan la ilaha illallah muhammadur rasulullah mendirikan salat dan mengeluarkan zakat ila akhir al hadis diterangkan di sana bahwa salat adalah al-fariqatu, pembeda antara kufur dengan Islam. Wahia aydan awwalu ma yuhasab bihil mar'u yawmal qiyamah. Dan juga salat merupakan awal pertama yang akan dihisab nanti yawmal qiyamah. Fa in tammat salatuhu, kalau sempurna salatnya, faqad aflaha wa anjah. Maka dia akan selamat, dia akan berhasil. وقد سبق hadis Abdullah ابن Amr fi man حافظ عليها Dan juga sudah lewat hadis Abdullah ibn Amr tentang orang yang memelihara salat. Annaha takunu lahu nuran, bahwa baginya akan mendapatkan cahaya wa burhanan pelita wa najatan yaumul qiyamah dan akan mendapatkan keselamatan yaumul qiyamah. Itu semua tentang keutamaan salat. Merupakan pembeda antara iman dengan kufur merupakan perkara yang pertama dihisab dan juga merupakan orang yang akan mendapatkan cahaya adalah orang yang melihara salat. Baik. Amma sabr, adapun kesabaran. Fainahu diyaun, maka itu merupakan diya. diya, yang namanya diya, huwa nur. Alladhi yasul fihi naw'u hararatin. Diya adalah cahaya yang mengandung panas. Sehingga dikatakan nurun wa nar. Nurun yudhi'ut tariq warnar nar yuhriqul a'da. Cahaya dan panas sekaligus. Cahaya menerangi jalannya dan panasnya mengalahkan musuh. Itu kelebihan kalau dia. Kalau nawa hararatin wa ihraqin Qadhiya isyamsi mengandung hararah, panas, ihraq, membakar. Contohnya matahari. Matahari disebut dia. Adapun bulan tidak disebut dia, bikhilafil qamar, berbeda dengan bulan. Fainahu nurun mahdun, maka dia hanya cahaya, tetapi tidak mengandung panas. Fihi isyraqun bighairi ihraq. Ada isyraq tanpa ihraq. Ihraq itu menerangi, ihraq itu membakar. Hanya menerangi, tidak membakar. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladhi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura." Huwa alladhi ja'ala asy-syamsa diya'an. Dialah yang menjadikan matahari sebagai dhiya. Wal qamara nura, sedangkan qamar sebagai nur. Dibedakan oleh Allah antara matahari dengan bulan. Matahari disebut dia, sedangkan bulan disebut nur. Wa min huna wasafa Allah syari'ata Musa bi annaha diya. Disinilah mengapa Allah Subhanahu wa taala menjuluki syariatnya Nabi Musa dengan diyaun. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء kami telah berikan pada Harun dan Musa atau pada Musa dan Harun al-furqana wa dhiya'a. Kami berikan dhiya'a. Wa dhikran lil muttaqin dan peringatan bagi orang muttaqin. Wa in kana qad dzakara anna at Taurati nuran kama qal sebagaimana disebutkan pula bahwa dalam Taurat ada nur, ada cahaya. Seperti kalimat inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Kami turunkan Taurat, padanya ada hudan wa nur. Ada hudan dan nur. Nur apa? Cahaya. Berarti barakallahu fikum dia otomatis mengandung nur. Sedangkan nur belum tentu menjadi dia. Karena mesti yang dalam keadaan bersinar panas otomatis ada cahayanya. Tetapi cahaya belum tentu panas belum tentu ada hararahnya. Walakin al-ghalib ala syari'atihim ad tetapi yang ghalib yang dominan pada syariat Nabi Musa adalah dhiya. Lima fiha minal asari wal aghlali wal asqal. Karena di dalam syariat Nabi Musa ada asar, ada aghlal, ada asqal. Ini hampir sama maknanya. Belenggu-belenggu, rantai-rantai, asqal. Dulu orang dihukum itu supaya tidak lari, dia dibelenggu, dirantai, kemudian dikasih bandul besi, sa. Yang bandulnya dikatakan asqal. Yang rantainya disebut dengan silsilah. Kemudian belenggunya disebut dengan kalimat aglal. Nah, kadang-kadang ketiga-tiganya disebut dengan satu afqal. Maksudnya diberi belenggu yang ada bandulnya. Kadang-kadang disebut belenggu saja, belenggu. Otomatis ada bandulnya. Gitu. Ila akhir. Apa yang dimaksud bahwa syariat Nabi Musa terhadap Bani Israel ini syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara-perkara yang memang Allah kehendaki rahmat buat mereka dengan hukum-hukum tersebut. Tetapi ada sebagiannya yang Allah hukumi dengan sesuatu sebagai adab buat mereka. Sebagai adab buat mereka. Seperti diharamkan pada mereka syuhumahuma lemah lemah itu ada buat mereka sehingga sungguhnya lemak itu tidak jelek tapi diharapkan di sana sebagai nakalan minallah dalam Al-Qur'an disebutkan nakalan artinya azaban untuk mereka ini barakallahu fikum sehingga apa syariatnya? Syariatnya tu ya ada cahaya, tapi ada panasnya. Ada menerangi, tapi ada beratnya. Tetapi wasafa syariat Muhammad, tapi sifat syariat Nabi Muhammad SAW bi annaha nurun. Bahwa di sana adalah cahaya. Tidak disebut dia. Lima fiha minal hanifiyati samha. Karena dalam Islam lebih dominan kepada samha banyak toleransi, banyak kemudahan. Inna hadad din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dan juga disebutkan dalam Al-Qur'an yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian dengan kemudahan, tidak menghendaki dengan kesusahan. Maka lihat ayatnya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin Telah datang kepada engkau atau kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang jelas. Ayat lainnya, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة Dikatakan mereka-mereka yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka sudah dapati tertulis di dalam Taurat atau Injil. yamuruhum bil ma'ruf, menyuruh pada yang baik-baik. <clears throat> Wa yanhahum 'anil munkar dan melarang mereka dari kemunkaran. Wa yuhillu lahum at-thayyibat dan menghalalkan untuk mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith dan diharamkan yang jelek-jelek atau beliau mengharamkan yang jelek-jelek. Wa yadha'u 'anhum usrahum dan menggugurkan dari mereka ikatan belenggu-belenggu yang ada pada mereka allati kanat alaihim yang sudah ditimpakan pada mereka sebelumnya. Falladzina amanu bihi wa azzaruh dan siapa-siapa yang beriman kepadanya dan mendukungnya wa nasaruhu dan menolongnya wattaba'un nur dan mengikuti nur alladzi unzila ma'ah yang diturunkan bersamanya ulaika humul muflihun mereka akan mendapatkan falah kalimat وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ Nabi ini di samping mengajarkan kebaikan dan menghindarkan dari kejelekan, juga melepaskan belenggu-belenggu. Apa yang dimaksud? Belenggu yang pernah Allah simpankan kepada Bani Israel sebagai azab buat mereka. Di dalam Islam dilepas. Ini tidak haram. Terbebas ini yang dulu diharamkan tidak haram. Dulu ibadah harus di tempat khusus, sekarang bumi dijadikan sebagai tempat ibadah. Dimanapun kamu dapat waktu salat, salat. Semua dilepas, dilepas, dilepas, sehingga belenggu belum tadi lepas. Dan jadilah agama ini agama yang yusrun, agama yang mudah. Walama kana sabru syaqan ala nufus. Baik, kenapa sabar disebut dia yang tadi bermakna cahaya plus dengan panasnya. Walamma kana sabr syaqqan 'ala nufus. Karena sabar itu sulit, berat bagi jiwa. Yahtaju ila mujahadah, membutuhkan kesungguh-sungguhan. Wahabsiha dan juga menahan. Yahtaj ila mujahadatin nafs harus mujahadatun nafs bersungguh-sungguh untuk menundukkan hawa nafsu wahab siha dan menahannya wakafiha amma tahwahu dan melarang menghalangi dari apa yang disukai hawa nafsu ini berat karena diaan maka sabar itu seperti dia menerangi tapi juga berat dari sini ke sana menerangi tetapi dari sana ke sini memberati. Kayak lilin. Ke sana nerang, ke dalam habis. Ya. Terus terbakar. Ya. Faina makna sabar fil lughah karena makna sabar di dalam bahasa Arab maknanya adalah al hadzu menahan diri itu sabar. Wa minhu qatl sabr. Di dalam bahasa Arab ada istilah qatl sabr dibunuh dengan sabar. Apa itu maknanya? Kalau ada seorang yang dihukum bunuh dalam keadaan dia diikat tangannya, diikat kakinya, kemudian dipenggal. Itu dikatakan kutila sobran. Walaupun dia tidak sabar, dikatakan kutila sobran. Mengapa? Karena dia dibunuh dalam keadaan dia tidak bisa melawan apapun. Itu dikatakan kutila sobran. Bukan sabar maknanya seperti yang kita paham, tapi sabar maknanya dia tidak bisa apa-apa, tertahan, terikat, tidak bisa melawan, itu dikatakan juga sabar lughatan secara bahasa. Wa huwa an yahbasur rajul hatta yuqtal, yaitu seorang yang ditahan kemudian dibunuh dalam keadaan tidak bisa melawan. Baik, adapun sabar yang dibahas dalam Quran dan sunnah, isbiru wa sabiru wa rabitu, sabarlah dan teruslah sabar adalah as-sabrul mahmud, sabar yang terpuji. Anwa, ada beberapa macam Minhu sabrun ala ta'atillah azza wa jal. Jenis pertama, sabar di atas ketaatan. Orang mengerjakan ketaatan banyak. Tetapi sabar di atas ketaatan sedikit. Orang mengerjakan ketaatan, Masya Allah. Banyak. Tetapi satu orang pertama saja mengerjakan, setelah itu kapok. Waduh, capek. Ternyata satu jam sholatnya. Karena sholat gerhana memang disunahkan panjang. Sekali toh, kapok. Ada yang dua kali kapok. Ada yang tiga kali kapok ila akhir. Macam-macam manusia. Yang sabar sedikit. Baik. Berarti barakallahu fikum Dikatakan di sini sabiru dengan dipanjangkan sadnya isbiru wasabiru. Sabarlah dan teruslah sabar. Sabir artinya terus menerus dalam keadaan sabar ada susahnya, ada beratnya. Ini sabar ala taatillah, kesabaran di atas ketaatan pada Allah. Terus menerus di atas taat. Diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, tetap taat. Pertama, dia hadir, masya Allah. Ternyata nikmat, sejuk, ini, itu, senang semua. Masya Allah. Kedua, tidak seperti kemarin. Sumuk, panas, Nah, diuji. Tetapi ilmunya bermanfaat. Akhirnya sabar dia. Sabar. Hari ketiga datang orang-orang yang dia tidak sukai. Aduh si fulan, si fulan. Ujian berikutnya. Tapi apa urusannya dengan dia? Saya mau belajar. Berhasil lagi. Ada ujian yang ketiga. Tiba-tiba kamu ditunjuk. Ditanya. Baca yang kemarin. Kroki. Malu kapok, besoknya nggak hadir lagi. Berarti nggak sabar. Kalau dia sabar, pasti ada ujian yang berikutnya lagi, terus begitu. Dan itu barakallahu fikum sabr ala ta'ah. Jangan dianggap akan seperti itu terus ketaatan itu. Berbeda-beda beratnya satu dengan lainnya. Padahal jenis ketaatannya sama, tapi beratnya berbeda-beda. Wa minhu sabrun an ma'asillahi azza wa Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Pertama meninggalkan maksiat mudah. Ternyata besoknya agak susah. Mengapa? Ada orang yang mengerjakan di dekatnya. Bahkan menawarinya. Dia tolak, dia begini, dia begini, tapi hati ingin. Besoknya semakin berat, semakin berat. Ada ujian-ujian yang macam-macam juga. Yang ketiga, sabrun ala akdarillah. Yang ketiga, sabar di atas takdir Allah. Ditakdirkan pilot ditakdirkan bangkrut, ditakdirkan kesusahan, ditakdirkan sakit, ditakdirkan kehilangan orang yang dicintainya itu ujian juga. Dan kalau dia istiqamah di atas kesabaran, maka dia mendapatkan pahala atas musibahnya. Allah ajrakum. Semoga Allah besarkan pahala kalian. Wa sabr ala ta'at wa 'anil muharramat afdal min sabr ala aqdaril mu'limah. Kata Ibnu Rajab, sabar di dalam ketaatan dan sabar menghindari yang haram itu lebih afdol daripada sabar atas takdir-takdir yang menyakitkan. Kita dapat tiga sekarang. Sabar dalam taat, sabar dalam menghindari yang haram, dan sabar dalam menghadapi takdir yang Allah takdirkan. Mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah dalam taat pada Allah Ta'ala dan dalam menjauhi yang haram. Karena termasuk sabar terhadap takdir-takdir Allah pun sesungguhnya mengandung kesabaran dalam taat. Mengandung kesabaran dalam menjauhi yang haram. Misalnya seorang yang ditimpa kematian orang yang dicintainya. Maka dia sabarnya adalah untuk tidak melakukan hal-hal yang haram. Jangan meratap dengan menjerit merau rau mencakar mukanya, menjamak-jamak rambutnya, merobek bajunya. Ini niyaha, bila anak. Kalau dia bisa menahan diri, maka dia sabar. Berarti makna sabarnya adalah menghindari yang haram. Termasuk yang haram adalah mengeluh. Kenapa harus dia yang dimatikan dulu? Kenapa enggak si fulan? Ini juga menunjukkan kalau dia merasa lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala dan lain-lainnya. Dan sabar menuntut dia untuk berbuat yang taat. Mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mengucapkan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Makanya sarraha bidzalika salaf. Oleh karena itu para salafus saleh menyatakan dengan tegas yang seperti itu. Bahwa ketaatan, eh, kesabaran dalam taat, kesabaran dalam menghindari yang haram itu lebih tinggi. Minhum diantaranya Sa'id ibn Jubair, wa Maimun ibn Mihran, wa ghairuhum rahimahumullah. Wa qad ruwiya bi isnadin dha'ifin min hadits Ali marfu'an. Diriwayatkan dengan riwayat yang lemah dari Ali secara marfu'. Anna sabra 'ala al-musibah yuktab bihi lil 'abdi 300 darajah. Bahwa sabar terhadap musibah dicatat bagi seorang hamba 300 derajat. 300 tingkatan. Wa inna sabra ala ta'ah, sedangkan sabar dalam taat, dicatat baginya 600 derajat. Dua kali lipat. Wa inna sabra ala ma'asi, sedangkan sabar untuk menjauhi maksiat, ditulis baginya tis'a, tis'umi'at derajat. 900 derajat. 900 tingkatan. Waqad kharraja Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Jarir At-Tabari disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dan juga Ibnu Jarir At-Tabari. Tetapi disebutkan dari riwayatnya dhaif Allah taala a'lam. Adapun pendapat para salaf memang demikian bahwa ketaatan ah, sabar dalam ketaatan lebih tinggi daripada sabar menghadapi musibah. Dan sabar dari yang haram lebih tinggi daripada sabar dalam ketaatan. Nah, Tentunya dihitung dengan beratnya. Inna idhamal jaza bi'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya beban yang berat. Wa ashaddul bala'an al-anbiya thumma al-amsal thumma al-amsal. Dan yang paling berat adalah ujiannya para nabi. Kemudian yang semirip dengan nabi, kemudian yang semirip dengan nabi. Semakin dekat, semakin mirip dengan sunnah, semakin berat ujiannya. Qala wa min afdali anwa'is sabar dan termasuk sebaik-baik jenis sabar adalah puasa. Mengapa? Fa'innahu yajma' as-sabra ala anwa'i thalatha. Karena orang yang berpuasa dia menggabungkan tiga kesabaran. Kesabaran dalam taat, kesabaran menghindari yang haram dan kesabaran terhadap musibah. Tiga-tiganya dia rasakan. Liannahu sabrun ala ta'atillahi azza wa jal. Karena itu merupakan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia puasa dengan sabar, terus berpuasa, tidak membatalkan puasanya, itu sabar dalam taat. Wa sabrun an ma'asillah. Dan juga dia sabar untuk tidak bermaksiat. Setiap dia diganggu, disakiti, dia menyatakan, ini sa'im aku puasa. Ditahan, aku puasa. Mulutnya tidak mengucapkan kalimat yang jelek. Tangannya tidak berbuat kezaliman. Ila akhir. <clears throat> Lianna al-abda yatruk syahawatihi lillah. Karena berarti orang tersebut ketika puasa menjauhi apa yang diinginkan syahwat. Nafsu makannya, nafsu seksnya, nafsu semuanya ditahan. Qad tanaza'ahu ilaiha yang semuanya mendorong dia untuk mengerjakannya. Arti rasa haus mendorong untuk minum. Rasa lapar mendorong untuk makan. Rasa birahi pada istri mendorong untuk membuat sesuatu memuaskan hawa nafsunya. Sehingga dalam hal ini saya cenderung dengan pendapatnya Syekh Ibn dan lain-lainnya bahwa mengeluarkan mani dengan sengaja adalah batal puasanya. Apakah dengan mubasyarah dengan istri ataupun dengan apa saja, ya, batal puasanya. Sebab ada sebagian yang menyatakan yang membatalkan hanya jima. Kalau bukan jima, walaupun mengeluarkan mani dengan sengaja, urusan apakah dosa atau tidak dosa itu urusan lain, puasanya tidak batal. Demikian pula mencumbui istri sampai keluar mani asal tidak masuk tidak batal ini wallahu taala alam, ada pendapat ulama seperti itu, tetapi anak pribadi cenderung dengan pendapat Syekh Utsaimin bahwa itu namanya dia memuaskan hawa nafsu. Sedangkan puasa menahan hawa nafsu, pertentangan 180 derajat. Ya, pertentangan 180 derajat. Oleh karena itu dikatakan yang namanya puasa menahan syahwatihi. Wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sebagaimana dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan kudsi dengan menyatakan atas nama Allah Inna Allah Azza wa Jal yaqul Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam." Semua amalan anak Adam untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li, karena itu untukku. Wa ana ajzi bihi dan aku yang memberikan pahala untuknya innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli karena dia meninggalkan syahwatnya meninggalkan makannya meninggalkan minumnya karena aku wa fihi aidan sabrun ala aqdaril mu'limah dan di dalam puasa juga ada yang ketiga sabar terhadap takdir-takdir yang menyakiti bima qad yahsul karena bisa jadi terjadi pada orang yang puasa Nau' min al-ju'i wal atas Tertimpa rasa lapar, tertimpa rasa haus, kering tenggorokan, susah. Wa kana Nabi sallallahu yusammi syahr as-siyam syahr as-sabr. Oleh karena itu Nabi menjuluki bulan puasa dengan bulan sabar. Syahrus saum dijuluki dengan syahrus sabr. Dan hadis itu sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan An-Nasai dalam sunan. Nah, Waqad jaa fi hadis rajul min Bani Sulaim anin Nabi. Dan telah datang riwayat tentang seseorang dari Bani Sulaim dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna shauma nisfu sabr. Bahwa puasa itu separuh kesabaran. Wa rubbama usrul wuqufi ala sirri kaunihi nisfa sabr akthar min usril wuquf ala sirri kauni tuhuri syatral iman. Wallahu alam. Disebutkan puasa sebagai separuh iman. Bisa jadi, rubbama, usrul wukuf ala sirri kaunihi niswa sabar, susahnya. usul itu susah. Kebalikannya Yusuf. Susahnya berdiri di atas rahasia keberadaan puasa sebagai separuh kesabaran itu lebih daripada separuhnya berdiri di atas tuhur syatrul iman. Syatrul iman. Tuhur adalah bersuci disebut separuhnya iman. Karena iman terdiri dari pembersihan jasad dan pembersihan batin. Sedangkan tuhur pembersihan jasadnya salatnya, pembersihan batinnya. Baik. Kalau kalimat puasa separuh sabar, maka itu separuhnya bukan 50-50. Lebih dari itu. Itu maksudnya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Kalimat berikutnya dari hadis dan Al-Qur'an merupakan hujjah imma laka aw Apakah untukmu atau atasmu? Perbedaannya, kalau untukmu adalah yang membenarkan kamu, mendukung kamu, membela kamu. Kalau alaika atasmu yang menyalahkan kamu, yang menjelekkan kamu dan merugikan kamu. Ya. Quran hujjah. Tapi bisa laka, bisa alaika. Hujjatun laka au alaika. Hujjah untukmu atau hujjah atasmu. Kalau kamu berbuat sesuai dengan Quran, Quran akan menjadi hujah untuk membelamu. Tetapi kalau engkau menyelisih Quran, Quran akan menjadi hujah untuk menyalahkanmu. Baik, itu makna laka atau alaika. Qala Allah Azza wa Jalla wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Allah katakan kami turunkan dari Quran ini apa yang merupakan penyembuh dan rahmat, kasih sayang untuk orang beriman. Tetapi tidak menambah orang zalim kecuali khasara. <clears throat> Ya, Qurannya satu. Tetapi untuk mukminin sebagai penyembuh. Untuk zalimin sebagai khasara, sebagai kerugian. Kalau ba'du salaf, berkata sebagian salaf, "Ma ahadunil Qur'ana faqama anhu saliman." Bal imma an yurbih au an yakhsar thumma tala hadhil ayah. Beberapa salaf berkata, siapa yang duduk bermajlis dengan Quran, kemudian bangun, tidak ada atau hampir tidak ada yang salim. Enggak ada yang selamat. Imma dia mendapatkan keuntungan, wa imma dia mendapatkan kerugian. Mungkin kita akan berpikir orang oh, pegang Quran ya pasti untung lah, nggak ada ruginya. Imma dia didukung dengan Quran itu, wa imma dia disalahkan dengan Quran itu. Itu maknanya. Imma an yurbih au an yakhsar. Mengapa? Dibaca ayat tadi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu al dhalimina illa khasara kami turunkan dari Quran ini penyembuh, kasih sayang bagi orang mukmin, tapi tidak menambah orang zalim kecuali kerugian. Berarti kalau dia bangkit dalam keadaan masih zalim dia rugi. Quran tadi akan menyalahkan dia. Bukankah kamu tahu dalam Quran? Bukankah kamu membacanya? Bukankah kamu justru dia mendapatkan kejelekan lebih? Karena Qurannya hujjatun alaihi huwa. Mungkin kita ingat ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun? Mengapa engkau mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan? Besar kemurkaan Allah atas orang yang berbicara dengan lidahnya tetapi dia tidak mengamalkan dengan perbuatannya. Nah, orang yang baca Quran tadi tergantung apakah dia mengerjakan atau tidak. Kalau dia tidak mengerjakan, berarti kamu taquluna ma la taf'alun kamu membaca apa yang kamu tidak kerjakan. Yaksar, oh yarbah. Yaksar. Rugi dia. Jadi pahami dulu. Jangan sampai keburu emosi. Masa Quran merugikan? Sebentar. Bahkan Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran. Memberikan kebaikan dan memberikan kejelekan. Astagfirullah. Jangan dipahami salah. Masa Quran memberikan kejelekan? Maknanya bukan itu. Maknanya Al-Quran terhadap orang mukmin memberikan kebaikan-kebaikan, terhadap orang munafik memberikan mereka kejelekan. Artinya mereka semakin jatuh, semakin terhina, semakin dengan Quran. Baik. Rawa Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Diriwayatkan dari Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yumathilul Qur'an yawmal qiyamah rajulah. Al-Quran, nanti hari kiamat akan berbentuk di hadapan seseorang. Fayu'tar rajul qad hamalahu. Faqala amrah. Didatangkan seseorang yang memikul Quran, maksudnya menghafal Quran, membaca Quran. Faqala amrah, Tetapi menyelisih perintah-perintah dalam Quran. Fayatamassal lahu khasman. Maka Quran tadi berbentuk lawannya dia. Berbentuk khosman lawan dia. Fayaqulu ya Rabbi iya iyaya fasyarrun. Wahai Rabbku, engkau pikulkan aku pada dia, ternyata jadi kejelekan buat dia. Hamilin ta'adda hududi. Pemikul Quran tetapi melampaui batas-batasku وضيع faraidi dan mengabaikan kewajiban-kewajibanku wa raqiba dan justru mengerjakan apa yang merupakan kemaksiatan-kemaksiatan wa tark dan meninggalkan ketaatan kepadaku fama yazalu yaqdir alaihi bil hujaj maka lawannya ini yang ternyata dia adalah Quran membantah dia menyalahkan dia menjatuhkan dia hatta yuqal sya'nuka bihi sya'nuka bihi urusanmu faya'khud biyadih maka diambil tangannya fama yursiluhu dan tidak dilepaskan hatta yakubbahu ala kharihi hingga disungkurkan dia dengan hidungnya di bawah di dalam neraka Mankhor itu kalau kita ingin menyebutkan hidung dengan penghinaan dibilang mankhor. Mankhor itu lubangnya sehingga biasanya diterjemahkan dengan moncong karena ada ada nada menghinakan maka diseret dengan moncongnya di bawah kemudian dimasukkan dalam neraka. Wa yu'ta rajul salih. Sedangkan kalau didatangkan orang yang saleh, karena qad hamalahu dan dia membawa Al-Qur'an pada dirinya, menghafal wa hafidha amrah, hafal perintah-perintahnya dan menjaga syariatnya. Fayatamassal khasman dunahu, maka dia justru akan menjadi lawan orang yang melawannya disebut khosman juga, tapi bukan pada dia, tapi dunahu membela dia. Jadi siapa yang menyalahkan dia, Quran akan membelanya. Tidak. Dia selalu mengerjakan aku. Dia selalu menjaga aku ila akhir. Pada fayaqulu ya Rabbi hamaltahu iyaya. Wahai Rabbku engkau pikulkan aku di atas dia. Fa khairu hamil. Sungguh dia sebaik-baik pemikul Quran. Dia menjaga hududi, menjaga batas-batasku wa amila bi faraidi mengamalkan kewajiban-kewajiban yang ada padaku wajtanaba ma'siyati dan dia menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang ada dalamku artinya kemaksiatan yang aku terangkan dalam Quran wattaba'a ta'ati dan dia mengikuti ketaatanku fama yazalu yaqdif lahu bil hujaj dan terus Quran ini membelanya dengan hujah-hujah dengan bukti-bukti sampai dikatakan sya'nu kabihi urusanmu maka Quran tadi menuntunnya, mengambil tangannya, fama yursilu hatta yulbisu hullatal istabrak. Dituntun, diambil tangannya, dan kemudian tidak dilepaskan sampai diberi pakaian dari sutra istabrak. Wa yaqid alaihi taj, kemudian diletakkan di kepalanya mahkota. Wa yasqihi ka'sal khamr dan kemudian dituangkan untuknya khamr. Khamr jannah khamr jannah. Bukan khamr dunia. Hadis ini kelemahannya hanya anak-anaknya Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq disebut mudallis suka menyembunyikan rawi yang memiliki kelemahan karena mungkin dia yakin rawi itu sahih. Sehingga kalau dia menyatakan anfulan anfulan an nggak diterima. Kalau dia menyatakan akhbarana menghabarkan kepadaku baru diterima. Nah, wallahu taala a'lam. Wa qala Ibnu Mas'ud, "Al-Qur'an syafi' musyaffa' wa mahilun musaddaq. Faman ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah wa man ja'alahu khalfahu khalfa dhahrihi qadahu ila an-nar." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Quran itu pembela yang benar-benar akan diberikan oleh Allah syafaat wa mahilun musaddaq dan yang diterima alasan dan hujahnya kalau berbicara diterima ini saksi yang diterima faman ja'alahu amamahu maka siapa yang menjadikan Quran di hadapannya di depannya maka Quran akan menuntunnya ke arah surga tetapi siapa yang menjadikan Quran di belakangnya maka akan menyeretnya ke dalam neraka. Nah, wa anhu dan juga dari beliau qal yaji'ul Qur'an yaumil qiyamah. Nanti Al-Qur'an pada hari kiamat akan datang. Fayashfa' li sahibihi dan memberikan syafaat pembelaan pada pelakunya, pembacanya. Fayakunu qa'idan ilal jannah, maka dia akan menjadi penuntun ke surga. Aw yashhad alaihi atau menjadi saksi untuknya. Fayakunu sa'iqan ilan nar Dikatakan Quran akan datang membela orang yang membacanya, menjadi penuntunnya ke surga, atau sebaliknya menjadi saksi yang menyalahkannya, yang kemudian menuntunnya ke dalam neraka. Dua-duanya Quran. Quran nurun wana. Ini baru pantas dikatakan nurun wana. Artinya mengandung cahaya dan mengandung api. Cahayanya menuntun pada yang benar bagi siapa yang mau. Tapi apinya bagi mereka-mereka yang menentang dan menyelisihi Quran, maka dia justru menjadi penentang. وقال أبو موسى الأشعري إن هذا القرآن كائن لكم أجرا wa kainun alaikum wizran. Fattabi'ul Qur'ana wa la yattabi'ukumul Qur'an. Kata Abu Musa al-Asy'ari, sesungguhnya Quran ini akan menjadi pahala buat kamu atau bisa jadi dosa atas kamu. Ikutilah Quran dan jangan kamu diikuti Quran. Ikuti Quran itu kamu kerjakan apa yang ada di dalamnya. Tapi kalau diikuti Quran kamu diawasi oleh Quran. Ini salah kamu. Kamu keliru, kamu menyimpang. Terus diawasi oleh Quran. Fa'inahu man ittaba'al Quran habita bihi ala riyadil jannah. Karena siapa yang mengikuti Quran, maka dia akan turun ke kebun-kebun surga. Tetapi manittaba'ahul Quran, siapa yang ditelusuri oleh Quran, dibongkar kejelekannya oleh Quran, zakha fi qafahu, faqadafahu finnar, akan diseret di tengkuknya. Qafah, leher bagian belakang. Faqadafahu finnar, kemudian dilemparkan dalam neraka. نكتفي بهذا القدر